Jamaah Jumat rahimakumullah. <clears throat> Pada Jumat yang lalu sudah dijelaskan tentang ru'usus sawabit, tokoh-tokoh para togut. Pada Jumat kali ini kita akan membahas tentang ansarut togut, para pembela Tawud. Siapa yang disebut dengan Ansarut Tawud? Ansarut Tawud adalah orang atau pihak atau dinas atau kesatuan atau barisan yang membela, yang berperang, yang berkiprah dalam rangka mengokohkan Tawud itu atau sistemnya. Jadi individu atau kelompok atau barisan atau kesatuan atau dinas yang pekerjaannya, tindakannya e, bergerak di dalam bidang pembelaan dan penegakan togut atau sistem togut, dia termasuk ansar togut. Adapun pembelaan terhadap togut ini bisa mencakup pembelaan dengan fisik, senjata, atau pembelaan dengan lisan. Orang yang menggunakan senjatanya, menggunakan fisiknya, menggunakan badannya dalam rangka membela sistem Tawud, dia disebut Ansarul togut. Kemudian yang kedua orang yang menggunakan lisannya dalam rangka membela Tawud, dia adalah termasuk Ansarul togut. Ansarul togut pertama adalah dinas, seperti tentara atau polisi atau siapa saja yang bergerak dalam rangka membela dan mengokohkan sistem Tawud, itu disebut Ansarul togut. Adapun orang yang menggunakan lisannya dalam rangka mengokohkan sistem togut atau kekuasaan togut, seperti ulama-ulama itu yang mengatakan para togut berjana yang telah memerangi Allah dan Rasulnya disebut, disebut sebagai pemimpin atau ulil amri yang wajib ditaati dan diberikan loyalitas, sedangkan orang-orang Islam yang berjuang untuk menegakkan kalimat Islam yang menentang para togut itu disebut sebagai Qobubot atau Khawarij yang harus diberantas dan ditiadakan, mereka termasuk barisan Ansarut Togut dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala telah mencap togut sebagai orang kafir. Kalau orangnya disebut orang kafir, kalau sisinya adalah kekafiran, Dikarenakan Tawgut adalah orang atau sistem adalah kekafiran. Orang yang membela sistem tersebut juga orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan antara status ansor Tawgut dengan Tawgut yang dia bela, Allah menyamakan dalam status hukum di dunia dan status hukum mereka di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Tawgut Firaun alaihi la'natullah. Allah menyebutkan bahwa Allah mengazab Fir'aun di dunia, tenggelamkan di Laut Merah. Allah mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 40, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ Kami ambil Fir'aun, kami azab Fir'aun dan bala tentaranya, dan kami lemparkan ke dalam laut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab Fir'aun saja, tapi mengazab bala tentara yang mengokohkan kecil Fir'aun. Dalam arti Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan antara Tawbud dan Ansornya dalam hukum dunia yang dikenakan kepada mereka. Dikarenakan hukum dunia disamakan dengan Tawbudnya, maka status hukumnya pun yaitu hukum sebagai orang kafir sama disematkan kepada Ansor Tawbud itu sendiri. Bahkan hukum di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan sanksi yang diberikan kepada Togut sama dengan sanksi yang diberikan kepada Ansor Togut. dan surat Al-Qasas ayat 8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Togut Firaun dan bala tentaranya inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in fir'aun dan Haman pejabatnya pembantunya wajulu dahuma dan bala tentaranya kanu khafiin mereka adalah orang-orang yang bersalah yang terdakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan status dunia itu pengazaban di dunia dengan ditenggelamkan di laut merah dan status di akhirat sebagai orang-orang yang bersalah. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara hukuman yang diberikan di dunia dan hukuman yang diberikan di akhirat kelak. Makanya ansarut secara hukum sama dengan togut yang dia bela. Tidak ada perbedaan. Bahkan togut itu sendiri tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa kokoh tanpa ada ansarut itu sendiri. Seorang penguasa punya sistem, punya harta tapi tidak memiliki barisan ansor yang membelanya tidak mungkin bisa tegak berdiri. Orang punya harta, punya pulau, punya undang-undang tapi tidak punya pembela, maka tidak bisa mempertahankan hukum yang dia pakai tersebut. Orang bisa berkuasa, bisa menegakkan hukum sistem yang dia miliki karena ada ansor togut yang menegakkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Ansarut sebagai pasak, sebagai paku yang mengokohkan bangunan. Sistem adalah bangunan, sedangkan pasak adalah yang mengokohkan bangunan. Bangunan kalau tidak ada pasaknya, maka tidak mungkin kokoh berdiri, tapi pasti runtuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fir'auna dzil alladzina taghaw fil alladzina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab Fir'aun yang memiliki banyak pasak itu bala tentara yang mana alladzina yang mana bala tentara ini taghaw fil bilad mereka melakukan tindakan melampaui batas di bumi Mesir Fa'aktaru fihal fasad. Mereka melakukan banyak kerusakan di dalamnya. Fasabba alaihim rabbuka sawatu azab. Maka Allah menimpakan kepada mereka. Bukan kepada Firaun saja, tapi kepada mereka. Sawatu azab, semesti siksaan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sanksi bukan kepada Fir'aun tokohnya, tapi kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Karena Fir'aun tidak bisa berkuasa tanpa ada pembelaan daripada Ansar Togoh itu sendiri. Makanya dengan <clears throat> tadi dari Al-Quran yang menyamakan hukum dunia status mereka di akhirat maka ansor togut hukumnya adalah sama dengan pemimpin yang mereka bela itu sebagai orang-orang yang kafir. Adapun kekafiran mereka dinyatakan di dalam Al-Quran, dalam banyak ayat Al-Quran, juga dalam hadis Nabi saw juga dalam ijma para ulama. Dalam ayat Al-Quran, dan surat An-Nisa ayat 76 Allah mengatakan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasyaitan kana dha'ifa orang-orang yang beriman mereka berjuang berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berjuang berperang di jalan kaum Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berperang berkiprah dalam rangka menegakkan sistem kaum sebagai alladzina kafaru, sebagai orang-orang yang kafir. Makanya para ulama mengambil dari surat An-Nisa ayat 76 ini hukum asal. Al-adlu fi juyushit tawud, al-kufru. Hukum asal pada bala tentara tawud adalah kafir nas Al-Quran waladzina kafaru yuqatiluna nanti sabilit tawud. Orang-orang kafir mereka berperang di jalan tawud. Juga dalilnya surat Al-Baqarah ayat 257 Allah mengatakan Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tawud yukhrijunahum minan nur ilan zulumat. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ke dalam cahaya. Dan orang-orang kafir, para pemimpin mereka itu adalah togut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang menjadikan togut sebagai pemimpinnya sebagai orang-orang kafir. Sedangkan ansor togut mereka memberikan loyalitas awalan, kesetiaan kepada togut sepenuhnya dan mereka menjadikan togut sebagai orang yang diterima perintahnya. Dia menjalankan perintahnya, tugas dari atasannya untuk apa? Untuk melaksanakan sistem togut tersebut, sehingga dia menjadikan togut sebagai pemimpinnya. Sedangkan orang yang menjadikan togut sebagai pemimpinnya kata Allah, كَبَرُوا أَوْلِيَا أُهُمُ togut." Dan orang-orang kafir mereka wali-wali mereka, para pemimpin mereka adalah Tawud. Jadi orang yang menjadikan Tawud sebagai pemimpinnya, yang mana dia berloyal kepadanya, yang mana dia menerima perintah dan larangan darinya, dia adalah sebagai orang kafir dengan nas Al-Quran. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat 98 Allah Subhanahu wa taala mengatakan man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah bagi para malaikatnya dan rasul-rasulnya dan musuh bagi Jibril dan Mikail maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini ayat menjelaskan bahwa orang yang menjadi musuh bagi Allah, Rasul, para malaikat, ya, maka Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ayat ini sebab nuzulnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwa yang turun membawa wahyu kepada Rasulullah SAW adalah malaikat Jibril, orang-orang Yahudi mengatakan Jibril adalah aduna minal malaikat, musuh kami dari kalangan malaikat. Di sini orang-orang Yahudi menjadi menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh Ayat mengatakan kaitan dengan ucapan mereka barang siapa musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya dia maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini ayat berkaitan dengan permusuhan orang Yahudi kepada malaikat Jibril. Tapi ayat turun barang siapa? Musuh bagi Allah, Rasulnya dan malaikatnya Sebutkan semua artinya. Orang yang memusuhi satu Rasul Allah. Kita tahu bahwa Rasul Allah ada dua. Dari kalangan manusia dan kalangan malaikat. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minanna. Allah memilih para rasul dari kalangan manusia dan kalangan malaikat. Sedangkan malaikat Jibril adalah rasul Allah dari kalangan malaikat. Orang yang memusuhi satu Rasul Allah disebut oleh Allah sebagai orang yang memusuhi Allah, Rasulnya, dan semua malaikat Allah. Jadi orang yang memusuhi satu Rasul Allah sama dengan memusuhi semua Rasul. Bagaimana orang yang mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan semua Rasul. Kazzabat kaum mursalin Kaum Nabi Nuh mendustakan semua Rasul. Padahal Nabi Nuh adalah Rasul pertama, tapi disebutkan kaumnya mendustakan semua Rasul, padahal belum ada Rasul sebelum Nuh alaihissalam. Karena mendustakan Nabi Nuh sama dengan mendustakan semua Rasul Allah yang akan diutus sesudahnya. Begitu juga mendustakan atau mengingkari atau memusuhi satu Rasul Allah sama dengan memusuhi semua Rasul Allah dan sama dengan memusuhi Allah yang mengutus mereka. Sedangkan pada realitanya bentuk permusuhan macam apa yang lebih dahsyat terhadap Allah dan Rasulnya dan terhadap ajarannya daripada sikap para togut dan ansornya yang menjunjung tinggi hukum setan. Mereka mengagungkan orang-orang kafir asli dan orang-orang kafir murtad. Mereka memerangi hukum Allah dan orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah dan mereka memenjarakannya, membunuhnya, dan menindasnya. Bentuk permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya macam apa yang lebih dahsyat dari permusuhan mereka? Maka mereka lebih layak untuk menjadi apa? Mengkana aduwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil ini. Terang siapa? Musuh bagi Allah, Rasulnya, malaikatnya. Musuh bagi Jibril, Mikael, maka sesungguhnya di Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini Allah menyebutnya sebagai orang-orang kafir yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara nas-nas Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kekafiran orang yang berkiprah berjuang dalam rangka menegakkan hukum tauhid. Dalam As-Sunnah di antaranya dalam Ibnu Ishaq meriwayatkan dan hadis ini asalnya ada dalam Sahih Bukhari ketika perang Badar di antara kaum muslimin yang tidak hijrah dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy untuk ikut di barisan mereka memerangi kaum muslimin. Ketika pada perang Badar orang-orang Quraisy kalah dan di antara yang ditawan oleh Rasulullah SAW adalah Al-Abbas, amannya. Al-Abbas ketika ditawan oleh Rasulullah SAW mengatakan, "Ana muslim, ana muslim, saya muslim, saya dipaksa oleh orang-orang kafir Quraisy ada dalam barisan mereka Kata Rasulullah SAW, Amma zahiruka fa'alaina. Zahir kamu hadap kami. Kami yang menilai zahir kamu. Rasulullah SAW tidak meng menghiraukan klaim dipaksanya pengakuan Islamnya Al-Abbas dan klaim dipaksanya ikut dalam barisan orang-orang musyrik. Rasulullah SAW memperlakukan Al-Abbas sebagai orang kafir dan diperintahkan untuk menebus dirinya dan dua keponakan. Bila saja orang yang berada dalam barisan kaum musyrikin memerangi kaum muslimin, mengaku muslim, dan mengaku dipaksa, diperlakukan layaknya orang kafir dalam dari sisi kehalalan darah dan hartanya, apa gerangan dengan orang yang merelakan dirinya dengan sukarela tanpa paksaan, bahkan bersaing untuk menjadi barisan ansor sobut. Itu lebih masuk dalam konsep Rasulullah SAW. Wasallam. Dan tidak ada seorang pun dalam dinas-dinas kepolisian ini, ketentaraan kepolisian yang mengatakan kami fakta. Karena justru mereka yang datang mendaftarkan diri bersaing, bahkan mengeluarkan uang yang banyak untuk menjadi barisan ansor kaum. Bila yang dipaksa saja tidak diudur dalam memerangi kaum muslimin, apa gerangan dengan orang yang sukarela? walaupun alasannya karena dunia. Karena banyak jatuhnya orang ke dalam kekafiran bukan karena benci kepada Islam, bukan karena cinta kepada kekafiran, tapi karena lebih mementingkan dunia atas akhirat. Dan surat An-Nahl ayat 107 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya al akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin." Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai dunia atas akhirat dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi orang yang mementingkan dunia, walaupun hatinya cinta kepada Islam, dia benci dengan kekafiran tapi masuk dalam kekafiran karena kepentingan dunia dipolis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang berbantah-bantahannya para pemimpin dengan bawahannya Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab innallaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Semuanya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka sa'iro, api yang menyala-nyala. Kekal di dalamnya, tidak mendapatkan seorang pun penolong dan pelindung darinya. Di hari saat mereka wajah mereka dipanggang dibolak-balikan dalam api neraka, mereka mengatakan, aneh kata kami dahulu di dunia saat kepada Allah dan Rasulnya. Terus mereka mengatakan, ya Tuhan kami, dahulu kami mentaati para pemimpin kami, para atasan kami, para komandan kami. Mengatakan, atau anak sadatana baru anak Sehingga mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada mereka dua lipatan azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini orang-orang yang menjadi bawahan berada dalam tafsir Nah, ayatnya di awal Allah melaknat orang-orang kafir.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 segala ikatan tali putus ikatan kedinasan putus ikatan pekerjaan putus ikatan nasionalisme putus kalau di, di dunia mengatakan kami kami eh, mengatakan kami menjalankan perintah jihad. Nanti putus buat tokoh taat di umur asbab. Putus. Hubungan putus, hubungan kedinasan putus semua. Di situ apa? Berkatalah orang-orang yang mengikuti para bawahan mengatakan apa? Seandainya kami punya kesempatan ke dunia, kami ingin apa? Ingin sholat, zakat, sholat, bukan. Tapi apa? Mana Tabarro, minhum kama Tabarro, umina. Kami ingin berlepas diri dari pimpinan kami. Sebagaimana sekarang di akhirat di neraka ini mereka berlepas diri dari dari kami. Jadi orang-orang yang ikut di dalam ikut dalam kekafiran menjadi bawahan itu disamakan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam api neraka. Itu hukum akhirat. Dan ketika zaman Musailamah al kadzdzab terus pengikutnya 100 ribu orang, para sahabat sepakat atas kekafiran mereka. Bahkan di antara orang-orang yang berada di barisan Musaylam al-Kazab, mereka meyakini kebohongan Musaylam al Cuma Mereka mengatakan, Kazab memudar, pendusta orang mudar, maksudnya orang nejet, maksudnya Musaylam al-Kazab, lebih lebih kami sukai daripada orang jujurnya orang Quraisy. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu Kusailam al Kadzab berdusta. Tahu Rasulullah adalah jujur, tapi karena fanatisme kesukuan dia membela Kusailam al Kadzab berada di barisan mereka. Tapi orang sahabat menyamakan mereka dalam memerangi mereka. Makanya ketika e, mereka diperangi, ketika datang mereka kalah, datang utusan Buzaha, utusan dari Sulaiman tadi, minta damai kepada Abu Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar menetapkan syarat yang disepakati para sahabat di antara syaratnya mau diterima perdamaian mereka, perang mau dihentikan, tidak dilanjutkan membunuh mereka. Syaratnya apa? Di antaranya mereka harus bersaksi bahwa yang mati di barisan mereka masuk neraka. Baru sahabat mau menerima perdamaian, tapi syaratnya harus bersaksi bahwa yang mati di barisan mereka adalah masuk neraka. Sedangkan dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh mempersaksikan seorang pun orang muslim walaupun dia fajir tidak boleh kita saksikan simpulan calon penghuni neraka. Sebagaimana tidak boleh kita mempersaksikan orang yang baik simpulan ahli surga. Kecuali kalau ada dalilnya seperti yang orang-orang yang dijamin masuk surga. Kalau orang muslim walaupun buruk dia zahirnya muslim kita tidak boleh mengatakan ketika dia mati dia kalau untuk hati Tidak boleh. Tapi karena mereka barisan Musailam al orang-orang kafir, maka sahabat menetapkan mereka harus meyakini bahwa yang mati di barisan mereka masuk neraka. Artinya apa? Sahabat mengkafirkan mereka semuanya. Makanya saya Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah mengatakan dalam salah satu mawadhi minat sirah, وَمِنْهُمْ مَنْ ثَبَتَ عَلَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَكِنَّهُ أَخَرَّ بِنُبُوَّةِ مُسَيْلَمَةَ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ أَشْرَكَهُ فِي النُّبُوَّةِ أنه أقام شهود زور شهد له بذلك فصدقه كثير من الناس ومع ذلك أجمع العلماء على أنه مرتدون ولو جهد ذلك ومن شك في ردتهم فهو كبير kafir. Di antara orang-orang yang murtad pada zaman Abu Bakar itu ada orang yang tetap di atas dua kalimat syahadat. Mereka meyakini Allah eh, Tuhan satu-satunya, meyakini kenabian Rasulullah Alaihi Wasallam tapi mengakui kenabian lama al-Kadzab karena ada saksi palsu yang mempersaksikan bahwa memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyertakan lama dalam kenabian. Banyak orang yang mengikutinya dan para ulama ijma bahwa mereka itu murtad walaupun jahil bodoh akan hal itu. ini tentang kecapilan para ansor Bagus dengan nas Al-Quran As-Sunnah dan Ijma. Kalau orang mengatakan ini kan karena mereka meyakini Musaylamah al Ghazal sebagai nabi, disepakati sebagai orang murtad. Nah, kalau sekadar mengakui sosok manusia sederajat dengan nabi, diponis kafir oleh sahabat dengan ijma apa gerangan dengan mengangkat seseorang sederajat pada sifat uluhiyah dengan mengatakan bahwa lembaga ini yang berhak menetapkan undang-undang hanya lembaga ini yang kami ikuti. Seperti yang diyakini para Ansar Dawud, mereka hanya mau menerima hukum yang muncul dari Tuhan mereka, dari lembaga pembuat hukum mereka. Ini lebih dahsyat daripada mengangkat seorang sederajat dengan Nabi. Makanya kekafiran mereka itu sangat nyata. Barakallahu liwalakum. الحمد Wabihi رب ala umuri dunia على Wassalatu wassalamu ala والصلاة anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du jamaah jemaah rahimahumullah Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis sahih, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang, dia telah berperang. Dan barang siapa menggantikan orang yang berperang di tengah keluarganya dengan baik, maka dia telah berperang. Di sini eh, Rasulullah, SAW menyamakan posisi orang yang maju ke depan dengan orang yang berada di belakang. Maksud kaitan dengan Ansar Togut, bahwa tidak semua ansor Tobut mereka terjun dalam peperangan, tapi ada yang di belakang, yang bagian logistik dan yang lainnya. Walaupun mereka tidak berperang, tapi status mereka itu sama dengan orang yang terdepan. Sebagaimana orang yang berjihad, yang pergi, Rasulullah menyamakan dengan orang yang menyiapkan mereka untuk berperang, apa yang mengayomi keluarga, orang yang berperang. Begitu juga para togut ini ansarnya orang yang terjun di dalam peperangan melawan kaum muslimin dengan orang yang menyiapkan logistik dan yang lainnya itu statusnya sama karena mereka dalam satu bingkai menegakkan ketuburan. Sehingga tidak boleh anggapan bahwa eh, bahwa yang kafir itu hanya orang yang nemakin kaum muslimin. Kalau yang tidak nemakin tidak tidak kafir. Kenapa? tawali kepada kesuburan itu sama di antara mereka. Kalau yang terjun ke depan itu memerangi berarti sama poinnya itu tawali al kafirin tawali kepada orang-orang kafir membela orang-orang kafir memerangi kaum muslimin yang tidak pun mereka tawalinya kepada kesuburan mengokohkan sistem kubur contohnya umpamanya ketika yang namanya polisi togut itu tidak semuanya jadi brimob kan ada yang apa bagian nyidangin orang kan tidak itu depan ada orang yang mengketun orang yang nyidik orang itu kan sama semuanya tidak ada perbedaan Inna Allah malaikatahu yasalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم بك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفين اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظهم اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقيم السلام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا